Bab firman Allah Azza wa Jal. Qala Allah Ta'ala. Wa nada'ul mawazin al kista liyawamil qiyamah. Ini diantara iman yang diyakini oleh al-sunnah wal jamaah atau etikot yang diyakini oleh wal jamaah ta'ifah mansura yaitu meyakini adanya al-mawazin adanya apa? timbangan-timbangan yang adil untuk hari kiamat nanti pada hari kiamat dan beliau Imam Bukhari taala mengatakan wa anna a'mala bani Adam wa qaulum yuzanu dan bahwasanya amalannya Bani Adam dan perkataan mereka nanti akan ditimbang. Bagi orang-orang yang mengedepankan dan menuhankan akalnya, mereka akan mengingkari, mengatakan mustahil bagaimana amalan, bagaimana perkataan ditimbang. Dia makna Sementara timbang yang zahir adalah memiliki neraca. Memiliki neraca. Bagaimana naruh makna ucapan ditimbang? Nah. Amalan ya kan yang terkait dengan amalan manusia yang dia dalam makna nggak bisa diraba nggak bisa dilihat ditimbang maka mereka yang mengedepankan akalnya atau yang menjadikan akalnya untuk dijadikan panutan, jadikan ukuran akan mengatakan mustahil atau akan memberikan makna ini dalam makna majazi bukan makna yang hakiki yakni sahibul amal pemilik amal yang ditimbang pemilik perkataan yang ditimbang Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwasanya perkataan kita akan ditimbang. Amalan kita akan ditimbang. Dan seharusnya kalau orang itu akalnya lurus dan akalnya waras, bukan permasalahan amalan dan timbangnya yang dimasalahkan. Yang menimbang adalah yang memberikan adalah Allah SWT. Maka atas, mampu atas segala sesuatu. Menimbang amalan, menimbang perkataan. Paham ya, Jadi bagi orang yang mengedepankan akalnya akan mengingkari hal ini. Karena sesuai dengan akal bagaimana amalan yang dia adalah maknawi. Kok ditimbang yang bisa nggak bisa diraba, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, nggak berbentuk ditimbang. Maunya kayak cabai, kayak batu, kayak emas, perak, daging misalnya ditimbang. Kayu. Benda-benda yang dikatakan bisa diraba, bisa dilihat bentuknya. Adapun kita harus nawal jamaah mengimani kenapa? Karena yang mengkhabarkan adalah Allah Ta'ala. Juga yang mengkhabarkan adalah As-Sadiq Al-Masduq. Rasulullah SAW dan para ambiya. Para Rasul men memberitakan tentang hal ini. <clears throat> Maka kita meyakini bahwasanya akan adanya timbangan dan amalan kita akan timbang dan yang menimbang Allah Taala. Gak ada susahnya, gak ada sulitnya. maka Muhammad rahimahullah Taala al kustasu al adlu berumiyah, yakni bulughah rumiyah. rumiah itu di mana kalau sekarang? Romil di mana? Eh, Di Eropa, eh? Itali? Nah. Daerah Eropa itu berarti. Itali itu Eropa. Nah, ya. Jadi dulu al-Islam berkembang melebar meluas sampai ke wilayah Eropa. <clears throat> Wa yuqalu al-qistu masdarul muskit ya, mus, muksid wawal adil. Wa ammal qasid fawal jair. Jair itu maknanya dalim, curang. Jara ya juru bahwa jair curang. Itu qasid mananya curang. al qasid atau muksid mananya adalah lawan daripada al-qasid. Mananya al-adil atau adil. Adil atau adil bahasa kita sama. Keadilan. Adil lawan daripada curang. Qala Syekh bin basrah rahimahullah taala wa hadha wadihun. Perhatikan perkataan di atas yang dinukilkan oleh Imam Bukhari. Ini adalah wadih, jelas maksudnya. Yukol dikatakan muksitun yakni adilun mustaqimun. Muksitun sama dengan adilun. Orang-orang yang adil. Mustaqimun orang-orang yang adil istiqamah, lurus. Dan makna istiqamah adalah luzumu ta'ah. Makna istiqamah luzumu ta'ah. Senantiasa melazimi komit dengan ketaatan itu makna istiqamah. Senantiasa menjalani keadilan. Perbuatannya, perkataannya adil untuk lawan dan untuk kawan. Dan ini perkara yang sangat sulit. Bukan semua orang mengklaim ingin berbuat adil akan mendapatkan apa yang diklaim dan semua orang mengakui perkara yang diakuinya kemudian sesuai dengan apa yang sesuai dengan pengakuannya. Ya kan? Illa man Allah taala diberi sifat yang sangat mulia ini berupa adil. Ketika ridho dan ketika benci. Kebenaran manusia adalah ketika benci, ketika ridho akan berbeda sikap. Akan hilang dari dirinya keadilan. Karena demi membela keluarganya, membela kawannya, yang dianggap dekat kepada dia, maka keadilan tadi akan hilang. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita diberikan sifat yang mulia ini senantiasa mengiringi kita. Dimanapun kita berada, Bersama pun bersama siapapun kita bersikap dengan ini baik dengan kawan ataupun lawan. Dan inilah yang diperintahkan. Maka dikatakan wa aksitu perkara yang Allah cintai. Wa aksitu dan berbuat adalah wahai kalian. Berbuat istiqomahlah wahai kalian Innallaha yuhibbul muqsitin sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Atau orang yang adil. Dan ini ya ikhwah, sebagai ujian benar-benar diuji oleh Allah Ta'ala hambanya karena sangat gampangnya seorang itu berubah sikap karena berubah karena berkaitan dengan posisi yang dihadapi keluarganya atau yang lain maka akan beda. Belum perkara yang sama. Maka anak secara pribadi berupaya untuk berbuat adil walaupun terhadap kawan ataupun lawan. Jika mendapati dari anak, dari saya secara pribadi ini, terlihat tidak adil terhadap mereka tertentu, tolong dinasihatkan, tolong ditegur, tolong diluruskan, tolong dijelaskan sifat keluar dari keadilan ini karena ini perkara yang tercela. Sangat aib seseorang meninggalkan keadilan karena perkara dunia, perkara keluarga dan semisalnya. Dan kita semuanya minta kepada Allah Ta'ala. Hari demi hari kita minta supaya diberikan sifat istiqamah dalam menjalani keadilan ini. Karena perkara yang Allah cintai yaitu tadi innallah yuhibbul muqsitin. Maka lawannya yakni berupa curang, sungguh adalah perkara yang dibenci. Bahkan tahdir Allah Ta'ala. Dia tahdir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Tentang sifat lawan daripada yaitu dolim. Atau curang. Baik. Aksid yakni aksato yakni adalah wastaqamah. itu ini fil amr madinya aksato. Maknanya adalah wastaqama berbuat adil dan senantiasa istiqamah yakni melazimi ketaatan. Itu namanya istiqamah, luzumut ta'ah. Senantiasa melazimi ketaatan, senantiasa komitmen di atas ketaatan, baik itu untuk kawan, untuk keluarga, atau untuk lawan. Dan yang jelas nggak mungkin seorang bisa menghindarinya dakwah ini adalah dakwah yang harus ada lawannya. Itu dari sunatullah. Dakwah salafiyah, dakwah harus nawal jamaah. Itu pasti ada lawannya. Dan ada kawannya. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala agar ditunjukkan perkara itu batil, itu batil dan diberikan rezeki kepada kita untuk menjauhinya. Dan kita tunjukkan bahwasanya hak itu hak dan diberikan rezeki untuk kita mengikut, mengikutinya. Kalau enggak kita akan binasa. Karena dengan akad dengan keadilan inilah tegaknya langit dan bumi. Tegaknya syariat kalau sedang ada lagi kehadiran di muka bumi, maka habislah umur dunia. Kalau sudah tidak ada lagi kehadiran di muka bumi, maka nggak ada lagi lah umur dunia dan habis umur dunia. Tinggal perhitungan yang harus dilewati oleh Bani Adam pada hari kebangkitan nanti. <clears throat> Nasolah salam wal afiyah. Qala Allah wa amal qasid. Sulasi dari qasatoh Qaf, sin, to, min kosato. Wal jair ad-dalim. Allah Ta'ala berfirman, Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hatabah. Dan ada pun orang-orang yang dalim, orang-orang yang curang, maka sungguh mereka adalah sebagai bahan bakarnya neraka jahanam. Li jahannam hatabah. Hatab ini kayu. Hatam adalah kayu. Maknanya bahan bakarnya jahanam adalah orang-orang yang dolim Orang-orang yang jair. Maka dari ayat ini ya ikhwah, kita ulangi lagi. Kita tekankan pada diri kita semuanya. Agar dijauhkan dari sifat jaur wa Terkhusus dalam masalah sikap. Dalam masalah menimbang suatu permasalahan. Karena banyak manusia karena memilih demi membela keluarganya, anaknya, saudaranya, dan semisalnya, keluarganya akan berbuat tidak adil. Akan ridho kalau keluarganya bebas dari permasalahan. Nggak ridho ketika terkena permasalahan. Padahal seorang adalah senantiasa disuruh berbuat adil buat istiqomah waksitu innallahu yuhibbul muqsitin kalau enggak sebaliknya baik qala rahmatullahi taala warubai diddat sulasi atau dittu sulasi rubai ini aksato. lawan daripada kosatoh dit mananya lawan ditun mananya lawan aksato lawan daripada kosato arubai aksato minal adli wadidul jaur aksato dari mana adil lawan daripada curang lawan daripada dolim wasulasi kosato korsinto ada di tul adli dan lawan daripada keadilan wawal curi ini curang atau dolim Itu ya Pak perhatikan. Jadi ini adalah dalam kitab tauhid. Kita bab yang paling terakhir dibawakan Imam Bukhari di sini agar kita senantiasa dalam kehidupan kita ini sampai akhir hayat senantiasa diiringi dengan sikap adil. Padahal banyak disampaikan oleh Syekh Mukbil rahmatullah dalam kitab beliau. Komentar panjang lebar enggak terhitung ribuan kalimat yang beliau ucapkan bahwasanya sunnah wal jamaah adalah mereka orang-orang yang adil. Sehingga komentarnya nggak mampu dipatahkan terhadap alul beda. Beliau banyak mencela dan mencerca ikhwanul muslimin yang beliau sebut dengan ikhwanul muflisin. Ikhwan-ikhwan yang bangkrut. Saya tanya oleh beliau tanya oleh sebagian Para hadirin bangkrut dalam apa mereka yang kaum muslimin? Bangkrut dalam politik. Semua medan politik yang mereka terjang, mereka geluti semuanya. Ya kan? Sebagai bumerang bagi mereka. Enggak <clears throat> pernah ada keberhasilannya. Sampai di negeri kita ini. Sampai yang bercadar, berjubah, setengah betis, jenggot, sampai dada. Semuanya pak Ikut terjerembab ke dalam TPS. Ujungnya apa? menangis nggak keluar air mata. Menangis nggak keluar air mata. Menangis tapi nggak keluar air matanya, habis air matanya. Ya. Nah, itu. Pulang membawa kecewaan yang nggak akan tebus seumur hidupnya. Berapa tidak? Ya kan? Sang pendekar yang didukung ternyata pertama kali orang yang mengkhianati para hadirin. Nah, <clears throat> Tapi apa kapok? Ya kan? Nggak ada istilah kapok. Kenapa? Karena mukhadir. Tahu mukhadir? Nah, Sudah? Tanduan mabuk. Maka dikatakan muflis, bangkrut. Nah, itu, ikhwanul muflisin. <clears throat> Dan ini adalah omongan yang adil. Bukan curang. Bukan dulem. Fakta. Maka mereka tidak mampu bicara kecuali apa? gerundul di belakang. Semakin berkomentar bahwa mengeluarkan tulisan, semakin akan menyembelih tokoh-tokoh mereka dan gak bisa hidup selama-lamanya. Hmm. Semakin terbakar. Maka beliau mengatakan, haulai muhtarikun terbakar. Bukan terbakar dengan api. Ya kan? Tapi terbakar dengan kedongkolan dan kedengkian. Semakin terbakar. Nah ini. Kata mobil akan kubakar sebulan katanya. Mereka jawab, bagaimana kamu kan bakar orang? Bakar itu nggak boleh. Itu yang punya hak bakar adalah Allah Ta'ala. Katanya. Bukan kubakar dengan api kamu, tapi akan kubakar dengan kaset. Kamu akan jadi apa? Jadi areng. Nah, gitu. <clears throat> ya ini itulah ya khabar. Jadi Allah alusna wal jamaah senantiasa kalamnya diiringi dengan keadilan. Maka itu perhatikan kalimat yang anda sampaikan dalam daras seumur hidup anak. Insya Allah Ta'ala, di mana sebagian kawan mendapati kecurangan, tolong ditegur. Karena inilah perkara yang paling kita cintai. <clears throat> Baik, perhatikan. Soal wa masdarus sulasi, wa masdarus sulasi. Jawabannya apa itu masdarnya sulasi ya Syekh itu? Bagaimana masdar sulasi yak yaksitu piye masdar syekh? Hmm. Tanya, berarti kan ini bahwa masdar sulasi kaifa? Nah. Jawabannya kiston kiston. Nah itu. Wa amal maqsid eksaton rubai. Nah, wa amal maqsid adalah masdarnya eksat rubai. Nah ini. Mahfum? Eh? Apa? Keston atau kistan? Nah. Karena itu umama zal kistol yaumil qiyamah. Nah? Apa? Eh, Qas Ayo. Wa amal maqsid masdarnya eksat rubai. Soal yang selanjutnya gunaka yukalu wal kistu masdarul muksit, Wa yukalu al kistu masdarul muksit, wa wal adil. Wa amal qasid wa wal jair. Di sini dikatakan wal kistu masdar dari muksit piye? Gimana? Jawabannya hadza kasar di ditul kasar maksudnya apa lawan daripada apa? Kasronya kof gitu ya. Ya. Ya, lawan daripada kasronya kof. ditul kasar lawan daripada kasronya kof. Hmm. Kot yakunu masdaron sinaiyan Al-masdar al-qiyasi if'alun aksato iksaton mislu akrama ikraman wa a'lama i'laman wa afdala ifdalan fal kistu kismun minal adl wa wala wallahu wal kistu ay wal a, wal adl itu jadi tadi ada yukahuna yukalu wal kistu masdarul muksid. Jawabannya ada di tul kasr lawan daripada kasrohnya kof. Nah. Yani muksid. Itu dikatakan masdar sinai. Kalau masdar kiasi. Ya ni seperti if'al, seperti iksat, ikrom, iklam, ifdol dan yang semisalnya. Dal wal kisut minal adil kisut termasuk dari keadilan. Wallah wal kisut dan Allah adalah kisut, Yaitu adil. Cuma kalau qasid mananya apa? Jair. Jadi jangan dibayangkan kalau yak situ kiston mananya apa? Jair. Jair adalah kok qasid. Itu yang diinginkan insyaallah. Jangan dibayangkan kosata yak situ kiston maknanya curang. Tapi yang disebutkan curang adalah yang kosit. Allah alam. Soalun yakunu ismul masdar binisbah ilal maksid. Ya ini maksid ini apakah termasuk ismul master? Yakunu ismul masdar binisbah ilal maksid ya Syekh. Ini maksid itu termasuk master? masdar? Hah? eh, Gimana? Eh. Yakunu ismul masdar binisbah ilal maqsid. Dari keset tadi. Jawabannya wa yusamma isma masdarin wa yusamma isman lil eh, wa yusamma ismu masdarin wa yusamma ismun lil adl. Min asma'il adl al-qistu Wa amma masdaru qasata qastun bi fathil qaf. Nah. Ini yang katakan apa, Cu? Curang, qastun. Didul kasr. Qastun adil qastun cu curang. Ini yang saya inginkan tadi. Wa amma masdaru qasata qastun atau qastun dengan fathah qaf itu curang fil termasuk dari nama yang dikatakan namin min asmail adil dari nama-nama adil adalah kistu al kistu adil kostun cu curang Oke, ini faedah. Mudah-mudahan terus diingat. Jangan sampai terlupakan untuk membedakan antara kostun dengan kistun. Al-kisut sama dengan adil. Termasuk nama-nama adil adalah kisut Wal lawannya. Wal maqsid juga termasuk apa mananya? Adil. Soalun fihi tawafukun fihi tawafukun bil masdar yakni Berarti kalau gitu ada tawafuk, ada sisi kecocokan dalam kesamaan dalam masdar yaitu al-jama al-jawab tawafukun fil istiqaq al-am kesamaan dalam pecahan umum kesamaan dalam pecahan yang umum maunaka zada alaihi halamzah yakni aksatok karuma soro kariman wa akrama akrama gairuhu wa akrama ini ya akrama gairuhu yakni mananya apa kalau akrama mutati kalau karuma lazim mereka dikatakan wa akrama akrama ghairahu. Karuma menjadi mulia. Kalau akrama memuliakan yang lain. Qasata sara jairon. Atau qasuta sara jairon. Qasuta sara jairon menjadi curang. Ini faulah. Olah alam. Soal lakin wa yuqalu al-qistu masdarul maqsid. Ka'anna hadha simai. Ka'anna hadha simaiyun. Wa faqa masdara qasata. Al-jawab qawluhu masdaru masdaru tasamuh. Tasamuhun minhu. Fil kalam wa inama huwa ismu masdar. Yani maknanya di situ kan di sini yang bertanya ngeyel tapi di situ kistun masdar muksid. Seakan-akan dia adalah simai. ya kan? Ketemu dengan masdar kosato. Jawabannya ini adalah kauluhu ini adalah masdarun masdaru tasamuh. Masdar yang mananya toleransi. Tasamuh minhu dalam kalam dan hanya saja ini adalah isim masdar. Kalau alam yang bisa menjelaskan lebih luas silakan. Cuma kita baca saja. Yang jelas ya ringkasnya al-muqsid ini mananya sama dengan adil kistun sama dengan itu. Kalau kistun dibedakan mananya cu curang. Jadi di sini pembahasan tentang masalah logo, masalah bahasa kalau ingin memperluas, tolong dilihat kepada kalam yang lebih luas atau minta penjelasan lebih gamblang. <clears throat> yang jadi paling penting untuk bagi kita adalah kita upayanya adalah untuk senantiasa ber, memiliki kalam yang adil dan bersikap yang adil. Ya kan? Itu niat kita. Itu sebagai semboyan kita, sebagai syiar kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ketika didapati dari kalamnya kita, kalam-kalam kita, kalam anak dan yang lain, yang keluar daripada keadilan, tolong ditegur, tolong diluruskan. Karena lawan daripada adilnya adalah curang. Curang perkara yang tercela. Pengetahuan dikatakan tadi, sebagai bahan bakarnya adalah orang-orang yang berbuat su curang. Nasallahu alaihi wasallam wal afiyah. Hmm. Maka jadilah orang, jadilah orang yang senantiasa melazimi keadilan. Baik itu terkait dengan kawannya atau orang yang enggak dia sukai. Atau dengan orang yang dia sukai. Upayakan berbuat adil. Yang termasuk ibtilah dari Allah Ta'ala. Ujian bagi hambanya. Terkhusus juga ahlu sunnah diuji. Agar senantiasa memiliki sikap yang adil. Kita sering mendengarkan. Ya kan? Suara yang dihembuskan ketika kita mengkritisi bid'ah, mengkritisi syirik, mengkritisi kekufuran, mengkritisi perkara-perkara yang menyelisih katanya apa? Jangan sok suci. Jangan sok benar sendiri. Nah, ini kalau kita turuti dengan ucapan tadi itu, dengan mental kita nggak kuat, langsung down. Besok lagi nggak mau bicara. Dengan kalimat itu langsung mundur. Langsung memiliki raddul fi'il. Tindakan yang sebaliknya. Padahal pada dasarnya kalau kita kembali kepada al-haq Kita bukan meremehkan orang. Dia sendiri yang meremehkan dirinya sendiri. Dia sendiri yang menjatuhkan dirinya sendiri. Kita bukan mau menjatuhkan orang. Dia sendiri yang telah menjatuhkan dirinya sendiri. Kita cuma menamai, menyebutkan. Mengikuti jejak demokrasi. Dia sendiri yang mengenakan dirinya ke TPS. Kita mendukung kekuburan ini. Bukan orang yang mengentari kemudian dikatakan. Jangan sok benar. Jangan sok lurus sendiri. Kalau mati ini ketika kita nggak punya modal yang kuat, langsung kita down. Bisa lagi nggak berani ngomong. Kalau sudah berani ngomong berarti keyakinan yang telah diyakini telah rapuh. Akhirnya menjadi orang yang mutadabdib. Ya kan? Orang alor, orang itu, orang itu, orang ulon, nggak jelas. Inilah ya, Maka kita harus bertanggung jawab. Komentar kita ini syirik, ini kufur, ini bid'ah, ini mukhalafah, Berangkat dari ilmu, jangan berangkat dari hamasah. Tahu hamasah? Kesemangatan. Maka di itu dulu. <clears throat> Kalau enggak nanti muncul perkataan, ya kan? Jangan sok bersih sendiri. Jangan sok meremehkan orang. Kita bukan meremehkan orang, bahkan dia sendiri yang telah meremehkan dia sendiri, dia sendiri yang telah menghinakan dirinya sendiri kepada bid'ah dan mukhalafah. Nah, Bid'ah hari-hari dilakukan, disuarakan. Mana ada dalil yang mereka gunakan karena dalil. Orang yang menghidupkan dalil yang mengupaya untuk mengamalkan dalil katanya dianggap sok suci. Terus kapan agama ini diterapkan di muka bumi? Inilah Yahweh yang kita harus berbuat adil. Kalau enggak akan menjadi curang tanpa terasa. Tapi kalau rahmat Taala has berakam sabalah bahkan sami awas tahu salasin wasit awa awasit salah sabasitin 1563 حدثني حماد بن اسحاق اسكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عن عمارة بن القعقاع عن ابي الزرعاء عن ابي رضي الله عنه أنا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم Abu Hurairah anhu menuturkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kalimat yang dicintai kepada Ar-Rahman. Dua kalimat keduanya dicintai kepada Ar-Rahman Allah taala. Dua kalimat tersebut khafifatani ringan pada lisan ala lisan. Sakilatani fil mizan, keduanya adalah berat dalam timbangan. Ini sebagai saya bahwasanya ucapan akan ditimbang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi satu. Yang kedua subhanallah al-azim. Maksud si Allah. Wa bihamdi dan segala puji baginya. Subhanallah al-azim maksud si Allah, maksud si Allah yang maha agung. Dua kalimat ini adalah keduanya dicintai oleh Allah Ta'ala ringan diucapkan oleh lisan berat dalam timbangan. Betapa besarnya ya Kitabnya Imam Bukhari dari awal sampai akhir yang beratus-ratus bab ribuan hadis tapi ini sebagai penutup yang mewakili seluruh apa yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kalimatani habibatani la rahman khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani subhanallah wa bihamdi subhanallah al azim. Coba. Tentunya akan menjadi berat dalam timbangan walaupun ringan dalam ucapan, ya kan? Tapi bukan sekedar diucapkan tanpa diketahui maknanya, tanpa diikuti konsekuensi tuntutannya. Tentunya diketahui tentang mana subhanallah maha suci Allah. Bagaimana mensucikan Allah sedangkan dia memiliki keyakinan batil pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dibikinkan tandingan. Bagaimana mensucikan Allah? Diucapkan dalam lisan hari demi hari, siang malam sampai jungkir balik. Ya kan? Tapi ternyata apa? Dibikinkan tandingan. Baik berupa taklit. Karena taklid sendiri termasuk termasuk apa? Termasuk usul dari usul-usul syirik. Itu taklid. Kalau orang-orang Pakistan dari alul hadis mereka menamai bahwa saya taklid termasuk apa? Termasuk apa? Syirik bi apa? Fi firisalah. Syirik dalam kerasulan. Kenapa? Karena yang wajib diikuti adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dia menegakkan beberapa manusia selain Rasul dijadikan tandingan terhadap Rasul lebih dikedepankan daripada mengikuti Nabi. Daripada mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para mukallidun, ya kan? Alul hadis Pakistan mereka menyebut dengan mereka jatuh dalam kesyirikan syirik fir fir risalah. Syirik fir, fir risalah apa maknanya? Maknanya bahwasanya kita telah bersaksi dengan dua kalimat syahadah. Syahadah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa konsekuensi syahadah yang kedua? Apa tuntutannya eh, persaksian yang kedua? Konsekuensinya adalah semua perkataan yang menyelisih kalamnya Rasul harus ditinggalkan. Tapi mukallid rela dengan barang murahan. Meninggalkan barang yang berharga. Ucapannya Rasul. Teladan dari Nabi ditinggalkan demi mengikuti orang yang diagungkan dan yang dimuliakan dari masyayikhnya. Dari syekh tarikatnya dan yang semisalnya. Maka itu bagaimana mengucapkan kalimat subhanallah. Wabihamdihi sementara dia menegakkan beberapa tandingan bagi Allah dan juga tandingan bagi utusannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengedepankan mengikuti selain Rasul. Jadi subhanallah maksudnya Allah. Maksudnya dari sekutu. Maksudnya dari kekurangan. Maka oleh itu perhatikan pelajaran asma wa sifat yang kita pelajari di siang hari sepekan dua kali Rabu dan Kamis Terus dalam akidah al-wasitiyah dalam mengupas tentang kesucian Allah yang sebenarnya kayak apa? Kesucian Allah yang sebenarnya kayak kayak apa? Di antaranya dalam menetapkan apa yang Allah kabarkan tentang diri dirinya dalam kitabnya dan mengimani apa yang Rasul kabarkan tentang Allah Taala dalam hadisnya tentang sifat-sifat dan nama-namanya. Iman tanpa tahrif, tanpa takdil, iman tanpa takif tanpa apa? Tamsil. Nah ini. Maka itu perhatikan dua kalimat ini dicintai oleh Rahman, oleh Allah. Ringan dalam lisan, berat dalam timbangan. al azim. Subhanallah wa bihamdi, al azim. Bagaimana konsekuensinya? Bukan segampang apa yang dibayangkan oleh manusia sekedar diucapkan tanpa diketahui maknanya tanpa kita tuntutannya atau konsekuensinya lawazimnya muktadayatnya Ya, Maka oleh itu perhatikan, mempelajari akidah adalah pelajaran yang paling terpenting. Ini sebagai semua perkara yang paling terpenting adalah kepentingan paling utama adalah dalam mempelajari akidah al-sunnah wal jamaah. Maka itu perhatikan ya Dari awal sampai akhir kitab Sahih Bukhari dipelajari ribuan hadis, ratusan bab. Coba Ya kan? Diwakili oleh dua kalimat yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Ringan dalam lisan, berat dalam timbangan. Subhanallah wa subhanallah adim Dan ini harus diketahui maknanya yang benar. Kalau memang benar-benar membesarkan Allah. Benar-benar menyucikan Allah. Bagaimana? Ya kan? Hadis-hadis yang tertera dalam Sahih Bukhari untuk pengamalannya yang benar. Ya kan? Bagaimana pengamalannya? Dari awal sampai akhir, dari kitab Tuhara, kitab Ilm sampai selanjutnya. Bagaimana tentang pengamalannya? Kenapa? Karena demi mengagungkan Allah Ta'ala, semua apa yang kita amalkan, dari pelajaran kita, kita Tuhara sampai akhir dalam kitab Hudud untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membesarkan Allah Ta'ala, untuk mensucikan Allah dari seku, sekutu. Dan untuk membersihkan tandingan bagi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua apa yang tertera di muka bumi berupa perkataan, berupa perbuatan yang datang dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada perkara-perkara jahiliyah, perkara adat yang dan semisalnya. Inilah yang terkait dengan membesarkan Allah Ta'ala dan mensucikan Allah Ta'ala. Sehingga benar-benar berat dalam timbangan. Bukan sekedar diucapkan, tak tahu maknanya tidak. Tahu konsekuensinya tidak. Ya kan? Bagaimana mau berat dalam timbangan? Baik. Qala sayyidu rahmat ta'ala qad ahsana al-muallif ta'ala fi khatmi kitab bi hadzal hadis al-jalil rahimallahu ta'ala wa akrama maswahu wajahahu anil muslimin khaira sungguh al-muallif yang Imam Bukhari telah berbuat bagus dalam menutup kitabnya dengan hadis yang mulia ini dan semoga Allah memuliakan maswanya tempatnya tempat tinggalnya. Dan semoga Allah membalas beliau nah, terkait dengan kebaikan yang telah diberikan ke kaum muslimin membalas dengan kebaikan. Nah, ini doa yang beliau lantunkan untuk Imam Bukhari Taala kita juga ikut mendoakan karena kita membaca. Hada hadisun azimun kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani la rahmani Subhanallah wa bihamdi subhanallahil Adim Subhanallah wa bihamdi satu. Yang kedua, subhanallah Adim Kalimatani azimatani yang bagil iksaru minhuma wal hirsu alaihima daiman. Dua kalimat yang agung ini sepatutnya diperbanyak diucapkan dan hirs seharusnya kita memiliki kesemangatan dan ambisi atas mengucapkan dua kalimat ini senantiasa. Kenapa lima fihi ma minal khair al adim al suhula karena dengarkan dalam kedua ini dalam kedua kalimat ini ada kebaikan yang sangat besar bersama dengan gampangnya dua kalimat ini terucapkan rahimallahu wa akrama walhamdulillah tapi tadi konsekuensinya perlu diingat mensucikan Allah memuji Allah nggak segampang dalam lisan kemudian akan mendapati sesuai dengan gampangnya Mendapati pahala sudah gampangnya ucapannya, tapi perlu diketahui tentang maknanya, tentang kandungannya, bagaimana mensucikan Allah yang sebenarnya. Mensucikan Allah Ta'ala lalu setelah itu meniadakan sifat-sifat Allah, mengingkari sifat Allah. Bagaimana dikatakan mensucikan Allah? Karena nggak akan mengingkari sifat Allah kecuali sebelumnya terkesan serupanya sifat tersebut dengan sifatnya makhluk. Nah, maka pelajaran akidah adalah perkataan yang paling terpenting maka tolonglah dipelajari bagi siapa yang memiliki kemampuan dalam membaca kitab dengan bacaan yang bagus, bacalah kitab berudut kita bantar terhadap alul bidah terkait dalam masalah al-aqidah. Tamalu tazidunahu min awalihi wala turidunahu min awalihi wala. Tamalu perhatikan. Turidunahu min awalihi wala. Artinya apa? Beliau saya benbas menawari menawarkan kepada para hadirin apakah perlu diulang lagi dari awal kitab tauhid ini Aro anna i'adatau ahsan li'annahu kullau khairun. Aku punya pandangan kalau di awal diulangi lagi dari awal, dibaca lagi kembali dari awal ini lebih bagus karena seluruhnya khair. Wala yusba'u minhu, enggak akan ada kenyangnya dari mempelajari tauhid. Tengok. Enggak ada kenyangnya dari mempelajari tauhid. Ini Bagaimana dari kalangan harokiyin mereka mengatakan hari-hari bicara masalah Allah atas aras, atas aras. Belajar dua hari saya selesai Gitu. Ya. Tapi ahlu sunnah wal jamaah sikapnya beda. Gak ada kenyangnya mempelajari tauhid, gak ada puasnya. Terus ingin mengulangi, terus ingin mengulangi. Maka itu perhatikan ya bahwa kita patul majid. Setelah kita tauhid sudah kita pelajari, insya Allah mungkin ini kali yang keempat pertemuan di hari Senin nanti udah kali yang keempat dari awal sampai selesai. Ya kan? Ayo <clears throat> nah, perhatikan. Asaballahu al wallamana wa iyyakum ma yanfa'una. Ini doa yang terakhir dari beliau, semoga Allah memberikan pahala kepada seluruh seluruhnya kita semuanya al-jami' al-jami' seluruh kita dan semoga Allah mengajari kita dan kalian semuanya apa yang bermanfaat bagi kita dan semoga Allah memberikan rezeki kepada kita dan kalian al-fiq dalam din, paham dalam agama, wasabat alaidam tegar di atas din ini wal amal bi dan beramal dengan agama. Coba bayangkan doanya beliau Subhan Bas wa rajakana wa iyyakum semoga Allah memberi rezeki kepada kita dan kalian paham dalam din dan sabat. Bukan cuma paham tok tapi juga sabat di atas din ini. Bukan kok gonjang-ganjing. Hari ini salap salap besok lunga TPS TPS. Ya kan. Gula ijazah. Nah, paket-paket. Paket apa? Paket paket apa? Paket si, paket cetok. cetok itu sing ngerti, si. Cetok. Cetok iku sesukiane kanggo ngeruk letangnya sapi. ikut cetok. Hmm. Ya, Nah itu. keretong <clears throat> sapi, kotoran sapi itu orang sekian dulu dibuangnya pakai cetok. Cetok dibikin dari bambu yang dibelah dua, dibentuk gini. Nah itu. Nah itu pakai C, pakai cetok. Nah, ya kan? Jadi akan sahabat atas din wal amal dengan din. Ini doa doanya saya Bas semoga doa ini Allah mengabulkan untuk semuanya. Soal gurwatih pertanyaan tidak jelas. Jawabannya wahadul surah. Wa hadul surah satu di antara para pensara Sahih Bukhari. Qad yusibu wa qad yukhti mislu ghairihi al-Kirmani wa Ibnu Battal wa ghairuhu wa ghairihi. surah katsirun. Pertanyaannya agak jelas, tapi jawabannya dia adalah satu di antara para pensara Sahih Bukhari, kadang benar, kadang salah, seperti yang lain seperti Al-Kirmani, Ibnu Battal dan yang lainnya para pensar Sahih Bukhari banyak sekali. Kadang salah kadang benar. Perhatikan catatan kaki nomor 2, Adunus soal an sahil aini lil Bukhari. Pertanyaannya nampaknya aku perkirakan pertanyaan yang berupa terkait dengan Al Imam Al Aini. Siapa beliau Al Aini itu? Punya syarah? Sahih Bukhari. Jawabannya Ala ini adalah satu di antara para pensarah Sahih Bukhari, kadang benar, kadang salah dalam mensarah seperti yang lain. Germani Ibnu Battal dan yang lainnya. Para pensarah Sahih Bukhari ini banyak sekali, banyak sekali dan antara adalah Ibnu Hajar dan yang lainnya. Maaf ya, Pak. Baik. Ini sudah terakhir dari pelajaran kita. Ya kan? Dalam kitab tauhid yang diambil dari Sahih Bukhari semoga bermanfaat dan tadi beliau sendiri menawarkan supaya di baca ulang dari awal. Maka barang siapa yang mungkin antara kita mungkin membuat halakot tersendiri lima orang, tiga orang, empat orang semisalnya kalau mengulangi kita persilakan takotol Diulang lagi. Mungkin punya halakot sendiri tiga orang, empat orang semisalnya atau dua orang. Murojaah mengulangi dari awal. ada pun kalau kita dari majelis majelis ulum majelis umum ini kalau mau ulang ya bisa nanti insyaallah setelah waktu tertentu kita bicarakan dulu mungkin setengah tahun lagi atau setahun lagi itu gimana. Tadi ya subhanakallah walhamdulillah astagfirullah la anta astagfirullah. Thank you.